Dibaca apa? Eh? Taklil. Hah? mardot dibaca apa? Hah? Berikutnya rohman Rahman. Ibrahim. Baca apa? Anda dibaca apa Mardot. Berikutnya Rafi. ها معيز Malah salah Ikutnya Hasan Baca fathah, tetap fathah Wa awsani baca apa? Hah? Dibaca apa? Hah? Baca apa? Tetap fathah seperti sebutkan tadi. Wow, soin tetap fathah. Berikutnya eh, dari pelawasan pada kaf haya ain sod dibaca apa? Baca apa? Yang mana imalahnya? Hah? Ya-nya, haknya bagaimana? Ali, haknya tetap baca apa? Hah? Tetap apa? tetap fathah. Pada tasimim, ah, baca apa? Harus merojaah, nah, merojaah tidak bisa. Anda Arif, yang mana? Sudah itu aja. ah berikutnya Hasan. Sinnya dibaca apa? Hah, dibaca sin. Imalah. Hah. Habib Eh Muhammad. Hah? Apa? Izhar. Sinnya dibaca izhar. Pada hamim dibaca apa? Yang mana? Yang haknya? Wasofa di sofa anda. Muhammad baca apa? Enda Rahman. Elhar, Endang, Harun. Berikutnya Latif. Endang, Fikar. Idgham yang mana? Dimasukkan di mana? Kefa. Hah? Kayaknya ya. Ah. apa saat masuk ke fa. Gimana coba bacanya? Hah? Al-Ba'if. Itu mana ya, kemana itu? Yang Roja tidak bisa. Jahid. Anda Zubair. Wasafati safa masuk kemana? Al-Kifli. Ali. Hanan Hafiz tak masuk ke sod. Nah, berikutnya pada ja'ana anjak ah, tersyahid <laughs> Arsad Ayo Ustaz. Fahar. Abdul Wahab. Hah? Iman Tasil. Sudah. Apa? Wal Qasr. Anda Sufyan. Tasil Qasr. Anda Jawabannya lengkap. Eh dari Ngawi. Anda terahim. Pada anak dibaca apa? Anda Ahmad, Ismail, Musa, ah, ridho Taufik, eh Ambon, Lukman, Kalimantan, Sulawesi, Suruh aku. Ah, berikutnya. Eh, berikutnya. Eh, belakang Muhammad. Ja'ana, dibaca apa? Imala sudah. Eh, enggak, Harif. Imalah, tasil. Nah, imalah pada J-nya dan hamzah dibaca tasil, kemudian janya j-nya dibaca mat dan koser. Taib. Eh belakang ada pada nidaa belakang Sulawesi Maros eh, berikutnya eh Rashid Eh, Komar. Tasil mad al-qasr. Baik, nida. Nah, harus meraja. Bisa pertemuan tanya lagi. Jangan sampai setiap kali pertemuan tidak bisa. Ibrahim dibaca apa? Tidak Ibrahim. Ibrahim dibaca apa? eh Kalimantan eh Kuala Simpang Simpang Kuala eh. Kalimantan Batam Endang Ibrahim dibaca apa? Eh, Ismail Buton eh tetap Ibrahim Time. Kita lihat poin berikutnya. pada nomor 14. Sebelum hamzah adalah wawu atau ya tambahan. Lihat, sebelum hamzah itu adalah wawu atau ya tambahan. Ini kaitan bahasa Arab itu. Maka dibaca ibdal dari jenis tambahan. disertai dengan idgham. Ibdal disertai dengan idgham. Jadi kuru aslinya qara'a qiraatul qiraatul mar'ah eh hamalatil mar'ah. Ini wawunya ini wau tambahan. Adnasi hinasa'a khati'a khata'a iyaknya ini tambahan, iyaknya tambahan dua-duanya. Maka cara membacanya ibdal disertai dengan idgham. Ibdal jadi hamzahnya dimasukkan ke huruf sebelumnya. Ke huruf tambahan tersebut. Kita baca kuru sama-sama. dimasukkan wawu. Kuru. An-nasi. Tiaknya tasdid, Seakan-akan tasdid kan apa di idgham. Seakan-akan tasdid. An-nasi. Sama-sama. An-nasi. Khatiyah. Khatiyah. Nah. Ya begitu kalau apa? Wow dan yaknya itu tambahan, bukan asli. Bacanya di Itaqom Ibdal sekaligus Itaqom Nah, faham tidak ini? Kita ulang kembali. Kuru. Sama-sama. An-nasi. An-nasi. Khatiyah. Itu ketika wakaf. Nah, ketika wakaf. Ketika wasol dibaca sebagaimana aslinya. Sebelum hamzah adalah wawu atau ya asli. Jadi wau dan ya, ya ini asli. Maka dibaca nakel. Yang pertama nakel. Atau ibdal disertai dengan idgham. Ya nakal atau idgham atau ibdal disertai dengan idgham. Latanu itu ibdal. Kita kita lihat an-nakal. Latanu sama-sama Nah. Latanu ubil usbah. Asu sama-sama. Asu. Nah. Jangan sampai nanti keliru. Taib. Syai sama-sama lam syai al musi Kemudian kahaya sama-sama. Eh, istayasu istayas sama-sama. Istayas. Nah. kalian ini asu ini <laughs> ini asu itu kejelekan bukan asu anjing <laughs> ini pertama dengan nakal yang kedua ibdal dengan idgham dibaca dengan stay dengan idgham tasdid latanu sama-sama sama dengan yang pertama tadi Lakian kuru. Nah, asu sama-sama. Asu. Syai. Syai. Nah, syai. Syai. Al-musi. Al-musi. Kahiyah. Kahiyah. Istayyas. Sama dengan syai'a. Kalau syai'a menjadi apa itu? Saya atau saya. Nah, saya sama-sama. Saya. Saya. Kita ulang kembali. Latanu sama-sama. Latanu. Baik, berikutnya latanu. Latanu. Asu. Asu. Sama-sama. Asu. Yang kejelekan. Tapi berikutnya. Syai. Syai. Syai. Nah, ditekan. Al-musi. Al-musi. Al-musi. Al-musi. Kahaya. Kahiyah, Istayas. Istayas. Istayas. Istayas. Paham dah? Sulit. Ini bisa bisa ditanya, jangan jangan lupa ini. Berikutnya Hamzah Fathah. Hamzahnya Fathah. Didahului oleh dommah. Sebelum Hamzah itu dommah. Maka dibaca ibdal dengan wawu. Dibaca ya, ibdal dengan wawu. Bagaimana? Muwallafah sama-sama. Muwallafah. Jadi hamzahnya diganti dengan wawu itu loh. Muwallafah. Muwallafah. Muwadzin. Dilihat bukunya jangan muadzim gimana mingkem. Penun itu. Muwazin sama-sama. Muwazin. Fuadak Fuadak Fuadak Fuwadak. Ah, ini contoh yang lain siapa yang menyebutkan? Ada ah, para hufad ada yang menyebutkan Hah? Muajjala. Nah, muajjala sama-sama. Muajjala. Muajjala. Muajjala. Nah, kita lagi siapa yang menyebutkan? Hah? Soal bisual bisuali. Taib. Suali. Taib sual. <laughs> Sual bukan celana. Sual ini pertanyaan. Nanti kalian bisa tanya kepada ustaznya nanti. Ini sual. Ini sual. Mungkin akan akan tanya sual yang bagaimana? Artinya itu sual. Soal itu sual bisa. Hanya pertanyaan. Hindi sual muwadzin muallafah nah fuwadak jadi yang penting hamzah fathah sebelumnya dhammah Taib hamzah fathah jadi oleh kasrah dibaca ibdal dengan ya menjadi fi'ah menjadi fiyah sama-sama fiah fiyah. fiyah. mi'ah menjadi miyah Wajah keliru. Miyah. Nah, miyah itu panjang itu artinya apa? Air. Kalau miyah artinya 100. Nah, indi miyah. Nah, maka bedakan antara miyah dengan miyah. Kalau pendek artinya apa? 100. Kalau panjang artinya air. Miyah, moyah. Orang Arab biasa moyah. Miyah. Kalau bafiyah gimana? Bafiyah. ba itu kan akan fiyah. Nah, itu bahasanya orang Cina sana. Ba. Pak pau, bahannya babi. ini kalau di sini pak pau, ini roti dari babi apa dari apa? Baik. Contohnya lain siapa menyebutkan? Ada contoh lain. Hamzahnya fathah, sebelumnya kasrah. Enggak contoh lain. Sama dengan miyatain sama. Miyatain, miyatain sama. Mi'ah, miyatain. Tapi berikutnya hamzah kasrah. Hamzahnya kasrah. Didahului oleh dhammah. Maka ada dua bacaan. Pertama tasil. Yang kedua ibdal. Kita baca dengan tasil. Suilu. Nah, suilu. Sama-sama. Suil. Suil. Tasil. Suil. Kalau ibdal itu kali dengan wawu. Alam. Nah, Suwilu. Sama-sama suwi nam Nah, lu sama-sama suwilu suwil suwil suwil suwil nah. suwila. Nah. Kalau dibaca terus dibaca sebagaimana biasa. Suila musi sama-sama. tetap suila itu kalau wasol. Tapi kalau wakaf suwil sama-sama ya, wawu suwil. atau tasil suwil. Baca. <laughs> Baca yang bagus itu yang gagah itu. Hmm, baca pakai wawu. Suwil. Baca tasil. Suwil. Suwil. Ah suwil. Nah, jadi boleh tasil, boleh ibdal. Kalau tasil itu antara hamzah dan alif. Kalau ibdal diganti wawu aja, diganti wawu. I diganti wi. Nam, suwila. Nah, suwil, suwilu. Mahfum kalam. Ini paham benda ini? Anas paham Coba tambah hari tambah berat ya ndak. Ini belum kira warasnya, belum kita kira kolunya belum kira subahnya, kira hafaz, hafaz juga masih bingung. Berikutnya Hamzah domah Hamzahnya domah lihat. Didahului oleh kasroh. Sebelumnya kasroh. Maka dibaca tasil atau ibdal dengan ya atau hamzah dibuang disertai dengan dhammah. Tasil kita baca mustahziun sama-sama. U-nya dibaca u. Nah, mustahziun sama-sama. Kita ulang kembali tasil mustahziun sama-sama. Mustahziun atau ibdal diganti dengan ya mustahziun sama-sama. Mustahziun. Nah, mustahziun. Mustahziun. Atau hamzah dibuang, hamzah dibuang disertai dengan dhammah. Jadi zinnya diganti-ganti dengan doma. Mustahzun. Sama-sama. Mustahzun. Ada tiga bacaan. Mustahziun. Tasil. Mustahziun. Baca dengan ya, ibdal. Mustahziun. Mustahziun. Atau hamilnya dibuang. Mustahzun. Taib. Ambiuni sama-sama. Nah, ini tafsir. Berikutnya dengan, dengan ya, ibdal. Ambiuni. Kemudian terakhir hamzah dibuang. Kemudian harokatnya diletakkan pada ba ambuni. Baca. Nah, jadi beritahu kepada saya, ambi beritahu kepada saya. Jadi ambuni, ambun, nah, ambon, nah, ambuni beritahu kepada saya. Ambun bukan ambuni kasih bau. <laughs> Jadi ambuni Nah, beritahu kepada saya. Mahfum kalam Sudah ini PR. Banyak dia meraja. bilang nafsu.